sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dia mengatakan bahwasanya hadis Jibril ini bisa dikatakan sebagai umus sunnah yaitu induknya sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kita ketahui surat Al-Fatihah dikatakan umul kitab karena surat Al-Fatihah mengandung seluruh kandungan yang terdapat dalam Al-Quran. Seakan-akan isi dari Al-Quran itu merupakan tafsir dari surat Al-Fatihah. Sehingga Al-Fatihah dikatakan sebagai umul kitab. Demikian juga dengan hadis Jibril ini. Karena saking, sangat agungnya hadis ini dan mengandung makna yang begitu luas, maka Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwasanya hadis Jibril ini bisa disebut dengan ummu sunnah, yaitu induknya sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? karena seluruh yang ada dalam sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seakan-akan merupakan penjelasan daripada uh, hadis ini, hadis yang sangat agung ini. Oleh karena itu di akhir hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Hada Jibril atakum yu'allimakum dinakum." Inilah adalah Jibril alaihissalam yang telah datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Hadis Jibril ini dikatakan oleh Nabi dengan agama kalian karena dia merupakan intisari daripada agama Islam. Ikhwani fillah wa fiddin, azani Allah wa iyyakum. Sebelum kita mulai membacakan lafal dari hadis ini yang sangat panjang, saya berharap antum sekalian bersabar dalam menuntut ilmu ya. Karena kita ketahui bahwasanya menuntut ilmu itu perlu kesabaran. Betapa banyak orang yang sudah berjalan di atas rel ilmu namun hari demi hari, waktu demi waktu akhirnya timbul rasa bosan, akhirnya timbul rasa malas, akhirnya dia pun meninggalkan jalan menuntut ilmu. Padahal kita tahu bahwasanya salah satu jalan yang bisa membuka jalan-jalan lain adalah menuntut ilmu. Dengan adanya ilmu, kita bisa mengetahui banyak-banyak jalan-jalan kebaikan dan kita bisa menghindari jalan-jalan keburukan. Oleh karena itu jelas sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Man salaka tariq tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga ditanbih oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Minhaj tatkala dia menyarah hadis Jibril ini. Tatkala dia menyebutkan bagaimana Al-Imam Nawawi menyebutkan funun yaitu bagaimana beliau sangat mahir dalam masalah mustalah hadis dalam masalah isnad sampai Al Imam Nawawi membedakan lafal haddatsani dengan haddatsana dibedakan oleh Imam Nawawi demikian juga Al Imam Nawawi membedakan antara akhbaroni dengan akhbarona kalau haddatsani yaitu kalau guru dari eh, eh Imam Muslim membedakan antara haddatsani dengan haddatsana sebagaimana beliau juga membedakan antara akhbaroni dengan akhbarona kalau Imam Muslim mengatakan haddatsani berarti maksudnya adalah gurunya ya dia gurunya telah menyampaikan kepada dia dan dia sendirian. Adapun tatkala dia mengatakan sana berarti gurunya telah menyampaikan kepada dia hadis Nabi dalam keadaan dia bersama dengan yang lainnya dengan teman-temannya. Begitu juga akhbaroni dan akhbarana beliau membedakan. Ini termasuk dakwaik yaitu perkara-perkara yang apa namanya detail dalam masalah ilmu hadis dalam masalah mustalah hadis. Kemudian Imam Nawawi mengatakan mengatakan bahwasanya eh, Imam Muslim sangat mahir dalam masalah ini dan beliau memiliki ilmu yang luas. Kemudian dia tanbih setelah itu. Barang siapa ya, yang tidak mau mempelajari seperti ini atau bosan mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu din, ya, maka hendaknya value azzi nafsahu. Hendaknya dia merintihkan dirinya sendiri. Ya. Dan hendaknya dia bertobat dari maksiat-maksiat yang telah dia lakukan. Subhanallah, lihat bagaimana perkataan Imam Nawawi terhadap orang yang malas menuntut ilmu. Apalagi ilmu yang dia pelajari ada kesulitan sedikit. Dia lantas meninggalkan ilmu tersebut, tidak mau belajar lagi. Kenapa? Karena malas. Ya. Bahkan subhanallah terlontar dari sebagian orang yang semangat untuk berdakwah. Dakwah ke sana, dakwah ke sini. Namun tatkala diajak menuntut ilmu tidak mau. Bahkan sempat terlontar dari perkataannya bahwasanya menuntut ilmu itu bisa mematikan hati. Subhanallah. Bagaimana menuntut ilmu yang merupakan jalan menuju surga bisa mematikan hati? Orang yang menuntut ilmu dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian niat untuk diamalkan, tentunya akan bawa cahaya dalam hati. Adapun orang yang menuntut ilmu dengan niat yang tidak benar dan tidak diamalkan, itulah yang mungkin menutup menutup hati seorang. Oleh karena itu Imam Nawawi mengingatkan, barang siapa yang malas menuntut ilmu, maka hendaknya dia meratapi dirinya sendiri. Menangisi dirinya sendiri. Dan hendaknya dia bertobat dari maksiat-maksiat yang dia telah, telah dia lakukan. Karena ilmu adalah nur. Walan yu'ta lil 'asi ilmu adalah cahaya Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidak akan memberikannya kepada orang yang bermaksiat. Oleh karena ikhwani fillah azanillahu ayyakum. Terkadang kita sangat sulit menuntut ilmu kemudian rasanya sulit, sangat berat untuk bisa kita pahami. Maka hendaknya kalau kita tertimpa seperti ini, hendaknya kita segera beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat dari hal-hal keburukan yang telah kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk menuntut ilmu. Ikhwani fillah, akhwati fiddin, azani Allah wa Ayyakum para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Muslim membawakan hadis Jibril ini dalam kitab pertama dalam dalam buku sahih beliau yaitu dalam Kitabul Iman dan hadis Jibril ini adalah hadis yang pertama dalam Kitabul Iman. Beliau membawa sanatnya sampai kepada Yahya bin Ya'mar. Di mana Yahya bin Ya'mar berkata, "Qala kana awwala man qala fil qadari bil Basrati Ma'badun al-Juhani." Kata Yahya bin Ma'mar, dia berkata, orang yang pertama kali berbicara tentang masalah takdir yaitu menyimpang dalam masalah takdir di negeri Basrah adalah seorang yang bernama Ma'bad al-Juhani. Kemudian apa kata Yahya bin Ya'mar, "Fantalaqtu ana wa Humaid bin Abdurrahman al-Himyari hajaini aw mu'tamiraini, fakulna Lau laqina ahadan min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasalnahu amma yakulu haula'i fil qadar." Maka tatkala timbul bid'ah ini, penyimpangan dalam masalah takdir, maka kata Yahya bin Ya'mar, saya pun pergi bersama sahabat saya yang bernama Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari. Kami tatkala itu keluar dalam keadaan haji atau dalam keadaan umrah. Kemudian kami berkata di antara kami, seandainya kita bertemu dengan salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lantas kita bertanya kepada sahabat Nabi tersebut tentang perkataan mereka, penyimpangan mereka tentang masalah qadar. Ikhwani fatihidin fatifiddin azani Allah wa Ya. Ini mukaddimah ya istilahnya eh, cerita tentang bagaimana sampai timbulnya hadis Jibril ini. Kisahnya tentang timbulnya fitnah di Basrah yaitu penyimpangan tentang masalah tentang masalah takdir. Subhanallah, ternyata bid'ah sudah muncul sejak zaman dahulu. Padahal dan akhirnya mereka berdua ini ketemu dengan seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar. Padahal Ibnu Umar ini meninggal pada tahun 73 Hijriah. Berarti bid'ah telah muncul dengan sangat cepat. Masih di zaman sahabat radhiyallahu taala anhum sudah muncul bid'ah, bahkan bid'ah yang berbahaya. Bid'ah yang berkaitan dengan masalah takdir. Oleh karena itu ikhwani fillah azanillahu ayyakum kita harus berhati-hati. Bid'ah sejak muncul sejak zaman dahulu dan setiap saat bid'ah terus bertambah dan semakin parah. Oleh karena itu kita dapati bid'ah yang ada di zaman sekarang tentunya lebih berlipat ganda dan lebih parah daripada bid'ah-bid'ah yang dulu. Karena penyimpangan semakin bertambah, kerusakan semakin menyebar. Oleh karena kita tetap, tetap harus berhati-hati dan kalau mendapati kesulitan, segera kita rujuk kepada para ulama, kepada para ahli ilmi. Sebagaimana dua tabi'in ini, dua orang ini tatkala mendapati fitnah yang ada di Basrah, mereka segera berusaha untuk mencari seorang yang alim, yaitu sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Mereka mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada para ulama jika kalian tidak mengetahuinya. Kemudian apa kata Yahya bin Ya'mur? فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا ana wa sahibi ahaduna an yaminihi wal akhar an shimali. maka alhamdulillah dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala akhirnya kami bertemu dengan Abdullah bin Umar yaitu anak dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sedang jalan masuk dalam masjid maka saya pun menyampinginya saya sebelah kanan dan sahabatku sebelah kiri. Jadi Abdullah bin Umar sedang berjalan. Jadi boleh seorang menuntut ilmu tatkala ustadznya sedang duduk, demikian juga tatkala ustadznya sedang berjalan. Kalau kita merasa tidak mengganggu ustaz tersebut, maka kita datangi meskipun dia sedang berjalan. Lihatlah bagaimana semangat dua orang ini. Ibnu Umar tatkala datang masuk langsung didatangi oleh mereka berdua. Langsung segera mereka bertanya kepada Abdullah bin Umar. Kata Yahya bin Ya'mur, Fadhanantu anna sahibi sayakilul kalam ilayya. Fakultu Abu Abdurrahman. Innahu qad zahara qibalana nasun yakra'una al-Quran wa yatakaffaruna al-ilm. Maka saya menyangka sahabat saya itu akan membiarkan saya menyerahkan pembicaraan terhadap saya. Maka saya pun bertanya kepada Ibnu Umar. Aku berkata, Abu Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, sungguhnya telah nampak di sisi kami sekelompok manusia yang mereka membaca Al-Quran. Jadi rupanya pelaku bid'ah, penyimpangan dalam masalah takdir yang timbul di Basrah tersebut adalah ahli ibadah. Mereka suka baca Quran. Wa yatakaffaruna fil ilm. Wa yatakaffaruna al-ilma. Bahkan mereka itu senang menuntut ilmu. Bahkan berusaha mencari ilmu yang pelik-pelik. Ya. Namun ternyata setan menyesatkan mereka dari sisi syubhat wadakar min sya'nihim. Maka kemudian dia pun menyebutkan tentang e, bagaimana sifat-sifat ahlul bidah tersebut yang telah menyimpang dalam masalah takdir. Wa annahum yaz'umuna anna la qadar wa anna amra unufun. Bagaimana ciri-ciri mereka? Yaitu mereka itu menyangka bahwasanya tidak ada takdir. Allah tidak ada namanya takdir bagi Allah. Wa annal amra unufun dan perkara itu yang ada yang berjalan sekarang ini belum pernah ditakdirkan. Jadi mereka ini telah berbuat bid'ah yang sampai pada derajat kekufuran karena mereka menentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang akan terjadi sebelumnya. Kita tahu bahwasanya ilmu Allah sangatlah luas dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang akan terjadi hingga hari kiamat dan seterusnya. Namun pendapat mereka tidak. Kata mereka apa yang terjadi tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang terjadi sekarang ini terjadi tiba-tiba tanpa diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala, apa kata Ibnu Umar tatkala mendengar penyimpangan mereka tentang takdir ini? Kata Ibnu Umar, "Fa idza laqita ulaik fa akhbirhum anni bari'um minhum wa annahum bara'u minni." Katakanlah kepada mereka kata Ibnu Umar, kalau kalian bertemu dengan mereka, katakan kepada mereka bahwasanya Ibnu Umar berlepas diri mereka dan mereka juga berlepas diri dari Ibnu Umar. Walladhi yahlifu bihi Abdullah bin Umar, "Lau anna li ahadihim misla Uhudin zahaban, fa'anfaqahu ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadar." Kemudian kata Ibnu Umar, demi zat yang Ibnu Umar, Ibnu Umar bersumpah dengannya, yaitu demi Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya salah seorang dari mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud, ya, gunung Uhud yang panjangnya 7 km ya, tentunya bertonton ratusan ton, kalau seandainya itu adalah sebuah emas, dan dimiliki oleh salah seorang dari mereka ahlul bid'ah tersebut kemudian diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala apa kata Ibn Umar ma qabilallahu minhu Allah tidak akan menerima infak mereka hatta yu'mina bil qadar sampai mereka mengimani tentang takdir Allah Subhanahu wa taala kemudian Ibn Umar setelah menyatakan sifat berlepas diri dia barok dia dia pun berdalil dengan perkataannya dia punya dalil dia katakan qala haddatsani abi Umar bin Khattab qala dia mengatakan, sungguhnya ayahku telah menyampaikan kepadaku. Kemudian dia menyebutkan hadis Jibril yang panjang akan kita dengarkan. Subhanallah, lihat bagaimana tarbiyah para sahabat. Ibnu Umar menghafal sebuah hadis yang panjang dari ayahnya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kita seharusnya juga demikian, ya. Selain kita masukkan anak-anak kita ke dalam tahfidzul Quran, kita juga berusaha kita yang menghafal membuat mereka hafal menghafalkan mereka ayat-ayat Allah dan menghafalkan mereka hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dia telah mengajarkan kepada anaknya Abdullah bin Umar sebuah hadis yang sangat panjang dan dihafal oleh Abdullah bin Umar. Sehingga dijadikan dalil oleh Abdullah bin Umar hadis yang pernah dikabarkan oleh ayahnya kepada dia tentang masalah takdir. Qala haddatsani Abi Umar bin Khattab. Qala بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا علينا رجل شديد سواد شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر كتا عمر بن الخطاب رضي الله عنه Tatkala kami sedang duduk bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba datang seorang yang bajunya sangat putih, dan rambutnya sangat hitam. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu sebagian dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang juga merupakan hadis Jibril dari riwayat Abu Hurairah kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu kana Nabi sallallahu alaihi wasallam barizan yauman linnas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu saat nampak yaitu nampak e, di hadapan manusia yaitu zahir, kelihatan ya. Terbedakan daripada yang lainnya. Hal ini dijelaskan juga dalam hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih dari Abu Dzar dan juga dari Abu Hurairah bahwasanya mereka berkata karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yajlisu baina dhahra dhahranai ashabihi fayaji'ul ghadibu fala yadri ayyuhum huwa hatta yas'al Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu, ya, kalau duduk bersama para sahabatnya, kemudian datang seorang yang asing mencari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara para sahabatnya, maka mereka tidak tahu mana di antara para sahabat yang merupakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena tawaduk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakai pakaian yang sama dengan pakaian para sahabatnya. Tidak terspesialkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau ada orang asing datang, dia bingung Mana si Muhammad? Ya. Karena tawadhu Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan pakaian yang sama di antara para sahabatnya. Tidak ada tanda khusus bahwasanya dia seorang pemimpin. Ya. Wajar seperti yang lainnya. Oleh karena itu, akhirnya para sahabat radhiyallahu taala anhum ya membuatkan seperti gundukan tanah sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk duduk di atas sehingga bisa terlihat oleh sahabat yang lain, terutama tatkala jamaah semakin banyak, tatkala para sahabat semakin banyak. Sehingga kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di tempat yang lebih tinggi, maka suaranya akan lebih terdengar dan akan lebih dikenal. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu saat sedang duduk di tempat yang agak tinggi itu, tiba-tiba datang seorang laki-laki ya, dengan ciri yang sangat aneh, yaitu bajunya sangat putih dan rambutnya sangat hitam. Dalam riwayat yang lain, disebutkan fa inna lajalus lajulusun indahu id akbala rajulun ahsanun nasi wajhan wa atyabun nasi rihan ka'anna thiyabahu lam yamus lam yamussaha danas tiba-tiba datang seorang laki-laki yang sangat tampan dan sangat harum tubuhnya dan bajunya sama sekali tidak ada kotorannya tentunya orang ini adalah Jibril alaihissalam yang telah e, eh, bertasakul yaitu merubah bentuknya dalam bentuk manusia. Kita tahu bahwasanya para malaikat bisa merubah bentuk mereka dalam bentuk manusia. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an, tatkala malaikat Jibril datang menemui Maryam, malaikat Jibril datang dalam bentuk manusia. Demikian juga para malaikat yang datang menemui Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian juga menemui Nabi Lut alaihissalam. Mereka datang juga dalam bentuk manusia. Ya. Demikian juga selain malaikat, jin juga demikian. Para jin itu juga bisa bertasyakul, itu bisa merubah bentuk mereka dalam bentuk manusia. Sebagaimana jin yang bertemu dengan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tatkala Abu Hurairah menjaga harta zakat. Ya, jin datang dalam bentuk manusia. Kita lanjutkan. Nah, Jibril alaihissalam datang dalam bentuk manusia dengan bentuk yang sangat aneh dan mengagumkan. Syadidu syadidu bayadhi siyab Bajunya sangatlah putih. Syadidu sawad syar Ya. Rambutnya sangat hitam. Dalam riwayat Ibnu Hibban, syadidu sawadil lihyah. Jenggotnya pun sangat hitam. La yura alaihi atharu safar wa ya'rifuhu minna ahad. Tidak nampak dari orang ini bekas safar. Tidak ada kotoran dalam bajunya. Orang ini kok tiba-tiba muncul. Dalam riwayat yang lain, disebutkan fanadharal qaum ba'dhum ila ba'd faqalu ma na'rifu hadza. Tatkala muncul Jibril dalam bentuk manusia ini, para sahabat saling melihat di antara mereka. Siapa orang ini? Tidak ada yang kenal. Kalau tidak ada yang kenal di antara mereka, berarti orang ini orang asing. Kalau orang asing, biasanya tentu datang dari tempat yang jauh. Datang ke kota Madinah, tempat jauh, datang ke kota Madinah, Tentunya kalau datang dari tempat jauh berarti dia musafir. Kalau dia musafir berarti ada bekas-bekas sampah. Mungkin rambutnya yang koyak atau bajunya yang koyak. Minimal ada kotoran bekas debu di bajunya. Namun anehnya orang ini sama sekali tidak ada tanda-tanda bahwasanya dia bekas safar. Bajunya sangat putih, rambutnya sangat hitam, jenggotnya sangat hitam. Sama sekali tidak ada la yura alaihi atharu safar. Tidak ada bekas safar. Dan sama sekali tidak ada seorang sahabat pun yang yang mengenal orang ini. Faqala Assalamu alayka ya Muhammad. Ya. Kemudian orang ini pun mengatakan Assalamu alayka ya Muhammad. Dalam riwayat yang dia mengatakan Assalamu alayka ya Muhammad. Maka Nabi SAW pun menjawab salamnya. Kemudian orang ini berkata, Adenu ya Muhammad. Subhanallah orang ini menyebut nama Nabi. Setelah dia mengucapkan Assalamu alaikum Muhammad, setelah Nabi jawab dia mengatakan Adenu ya Muhammad, saya mendekati engkau hai Muhammad, kata Rasulullah, udunu, silakan, dekati. Fama zala yakul adnu miraran wa yakulu lahu udunu. Dia ulangi lagi, saya dekati engkau Muhammad, silakan kata Rasulullah. Dia ulangi lagi, saya dekati engkau yang Muhammad, silakan engkau dekati. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Akhirnya dia pun mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia pun meletakkan ya kedua lututnya disandarkan kepada kedua lutut Nabi Shallallahu alaihi wasallam. ala Kemudian dia pun meletakkan kedua uh, telapak tangannya di paha Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang disebutkan fatakhatta orang ini tatkala para sahabat sedang duduk-duduk mendengarkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, orang ini pun masuk. Masuk kemudian melompati pundak-pundak para sahabat langsung menuju ke tengah menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mendekati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan meletakkan kedua telapaknya di atas paha Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada khilaf di antara para ulama, ya. Apakah orang ini yaitu Jibril alaihissalam yang dalam bentuk manusia ini meletakkan kedua tangannya di atas pahanya sendiri ataukah dia meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang rojih ya, yang rojih di antara para pendapat ulama bahwasanya sebenar yang benar adalah Jibril alaihissalam dalam bentuk manusia ini meletakkan kedua telapak tangannya di paha Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana disebutkan dalam riwayat-riwayat yang lain. Jadi orang ini seakan-akan ingin menunjukkan kepada para sahabat bahwasanya dia itu seperti orang Arab Badui yang memiliki sikap yang agak agak kasar. Coba dia datang para sahabat sedang berkumpul, tahu-tahu datang kemudian melewati, melompati pundak-pundak para sahabat. Kemudian mengatakan, "Ya Muhammad." Ya. Seperti ada koswah, seperti ada sikap kasar. "Ya Muhammad, adinu." Wahai Muhammad, saya dekati engkau? Silakan kata Rasulullah. Saya dekati engkau? Silakan kata Rasulullah. Setelah mendekati Rasulullah SAW, kemudian dia meletakkan kedua pahanya, kedua tangannya di atas paha Nabi SAW, sehingga para sahabat semakin bingung melihat kondisi seperti ini. Dijelaskan oleh para ulama, malaikat Jibril tatkala itu benar-benar sengaja untuk membuat para sahabat tidak tahu siapa dia. Apalagi dengan sikapnya yang keras seperti ini. Dan ini juga faedah bahwasanya jika seorang guru didatangi oleh seorang murid yang memiliki sikap yang kurang bagus, memiliki sikap yang agak kasar, maka hendaknya dia bersabar maka hendaknya dia bersabar. Jangan sampai dia akhirnya membentak sang murid dan akhirnya sang murid ini tadi tidak mendapatkan ilmunya. Bisa jadi sang murid tadi akhirnya tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala gara-gara sikap kasar yang dibuat oleh gurunya juga untuk membalas sikap kasar dari sang murid. Kemudian dia berkata, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Maka orang ini pun berkata, "Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang Islam." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah." Islam adalah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah melainkan Allah dan engkau bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tuqimu salata wa tu'ti zakata wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Dan engkau mendirikan menegakkan salat dan engkau membayar zakat dan engkau berpuasa bulan Ramadan dan engkau berhaji jika engkau mampu. Kaulah sodakta. Si penanya ini dia pun berkata, engkau benar. Maka Umar pun berkata, fa'ajibna lahu aluhu wa yusaddiquhu. Orang ini aneh. Bagaimana dia bertanya kepada Nabi Muhammad SAW setelah dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, dia mengatakan kamu benar. Kok bertanya malah membenarkan? Berarti orang ini sebenarnya sudah punya ilmu. Kok bertanya malah membenarkan. Qala fa akhbirni anil iman. Dia berkata lagi, lagi, kabarkanlah kepadaku tentang iman. Qala antuk mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-iman yaitu engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala wa malaikatihi dan engkau beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala wa kutubihi dan engkau beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala wa rusulihi dan para rasul Allah Subhanahu wa taala wal yaumil akhir dan engkau beriman kepada hari akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi dan engkau beriman juga kepada takdir baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk qala sadaqta dia berkata lagi engkau benar kemudian orang ini bertanya lagi qala fa akhbirni anil ihsan Wahai Muhammad kabarkanlah kepadaku tentang al-ihsan. Apa itu al-ihsan? Qala an ta'budallaha ka'annaka tarah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yara. Yaitu engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihat Allah dan jika engkau tidak melihatnya maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala melihat engkau. Dia melanjutkan lagi, qala fa akhbirni anis saah. Kabarkanlah kepadaku tentang hari kiamat. Qala mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Kata Rasulullah SAW yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Karena dua-duanya memang tidak tahu, baik malaikat Jibril maupun Nabi Muhammad SAW tidak tahu kapan akan terjadi hari kiamat. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau fa akhbirni an amaratiha. Kabarkanlah kepadaku tentang tanda-tandanya, tanda-tanda hari kiamat. Qala antalidal amatu rabbataha. Maka Nabi SAW menjelaskan, tanda-tanda hari kiamat adalah antalidal amatu rabbataha seorang budak wanita melahirkan tuannya sendiri wa antarul hufatal uratal alata ri'a asyai yatatawaluna fil bunyan dan kau akan melihat orang-orang yang tidak beralas kaki dalam keadaan telanjang al-alah dalam keadaan miskin dan mereka adalah penggembala-penggembala domba ya penggembala domba biasanya demikian tidak pakai baju ya hanya pakai celana saja tidak pakai baju kemudian tidak pakai alas kaki dalam keadaan fakir miskin, namun engkau akan melihat mereka ya tatawaluna fil bunyan. Engkau dapati mereka ternyata berlomba-lomba dalam membangun bangunan. Berlomba-lomba dalam e, masalah bangunan. Qala summan talaqa falabistu maliyan. Kata Umar, setelah itu orang ini pun pergi. Saya pun terdiam, bingung melihat kondisi orang ini. Dalam hadis Abu Hurairah ya. Setelah itu kata um, uh, kata Abu Hurairah, "Tsumma adbara ar-rajulu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ruddu alayya ar-rajul." Fa akhadhu liyarudduhu falam yaraw syai'an. Setelah bertanya, orang ini pun pergi. Kata Rasulullah sallam, "Kembalikan orang itu kepada saya." Maka para sahabat pun mencari orang tadi, ternyata sudah tidak ada bekasnya. Setelah itu Rasulullah SAW berkata kepada Umar, Ya Umar, atadri manis sa'il, tahukah engkau siapa tadi yang bertanya? Kultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka Umar, Umar menjawab Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Nabi SAW berkata, "Fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum." Sungguhnya tadi yang datang itu adalah malaikat Jibril, dia datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Ikhwani fillah wa azani Allah wa iyyakum. Demikianlah ya, hadis yang panjang yang dikenal dengan hadis Jibril yang telah dibawakan hadis ini oleh uh, Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu tatkala ditanya oleh dua orang tabi'in tentang timbulnya bid'ah yang muncul di Basrah yang dipimpin oleh seorang yang bernama Ba'bad Al-Juhani yang dia mengatakan bahwasanya tidak ada takdir tidak ada takdir yang namanya takdir itu tidak ada. Perkara itu terjadi tanpa diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang mereka uh, eh, Ma'bad al-Juhani ini telah mengingkari yang namanya ilmu Allah. Padahal kita Ahlussunnah wal Jamaah, ya orang muslim, orang Islam semuanya mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha berilmu dan mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Dan hal ini diingkari oleh Ma'bad al-Juhani. Oleh karena itu, zahirnya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma ya mengkafirkan orang ini, mengkafirkan ahlul bid'ah ini. Sehingga dia mengatakan seandainya mereka salah seorang dari mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud, kemudian dia infakkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas penekanan bahwasanya dia telah mengkafirkan mereka. Karena memang barang siapa yang mengingkari salah satu dari rukun iman, maka dia telah keluar dari Islam. Kemudian Ibnu Umar membawakan hadis yang sangat panjang. Hadis tentang kisah Jibril alaihissalam yang datang menemui Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam bentuk seorang manusia. Intinya dia ingin menyampaikan tentang pertanyaan Jibril kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Fa'akhbirni anil iman." Tatkala Jibril bertanya kepada Nabi, "Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang iman." Maka kemudian kata Rasulullah SAW, iman itu apa? Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada para rasul Allah, iman kepada yaumil akhir hari kiamat dan iman kepada takdir, baik yang buruk maupun yang baik. Inilah yang ingin dicapai oleh Ibn Umar tatkala men menyebutkan hadis Jibril yang sangat panjang yang menjadi syahid, yang menjadi dalil oleh Ibn Umar yaitu bahwasanya beriman kepada takdir merupakan salah satu dari rukun iman yang enam. Yang barang siapa tidak beriman kepada takdir, maka dia bukanlah orang Islam. Dia telah keluar dari dari Islam. Kelompok ini dikenal dengan Al-Qadariyah ya. Al-Qadariyah. Kita tahu bahwasanya Al-Qadariyah ada dua, ada yang Gulatul Qadariyah dan ada yang Qadariyah biasa. Yang Gulatul Qadariyah, Qadariyah yang sangat parah, yaitulah mereka yang mengingkari ilmu Allah Subhanahu wa taala eh, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui masa depan. Ikhwani fila akhwati fiddin azani Allah wa iyakum Adapun penjelasan hadis ini insyaallah kita akan mulai dari pengajian minggu depan ya. Karena anak ada kegiatan, anak mohon maaf. Insya Allah mulai minggu depan kita akan mempelajari secara panjang lebar ya karena masalah yang terdapat dalam hadis ini masalah-masalah yang sangat pelik, masalah iman. Tentunya perlu uh, murojaah yang lebih banyak lagi sehingga anak bisa menyampaikan dengan lebih jelas ya. Jadi sebelumnya Anda mohon maaf ya semoga apa yang kita sampaikan pada hari ini bermanfaat ya kalau ada yang mau bertanya Anda persilakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian di khotbah Islam azanillah iyyakum. Materi yang disampaikan oleh Ustaz Abu Abdul Masin Firanda Hafizullah Ta'ala Dari syarah hadis yang kedua Dari Arba'in Nawawi ya. Dan seperti biasa Ustaz kita akan Eh, membuka sesi tanya jawab untuk beberapa menit ke depan. Kami undang Anda untuk berinteraksi di 0218236543 atau dengan pesan singkat di 70736543. Kami angkat untuk yang pertama dari penelpon yang sudah uh, masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ibu dari mana? Dari Taman Mini. Dari... Ya, ya, silakan. Uh, yang saya tanyakan mengenai takdir, uh, apakah kalau saya menjalankan rumah tangga setelah 22 tahun itu uh, mendapatkan seorang suami yang maaf-maaf gitu agak kejam, apakah itu takdir Ustaz? Karena saya yakin, saya yakin ya Allah jodoh itu dari Allah gitu ya. Tapi kalau terus menerus mendapat tekanan, apakah ini suatu takdir atau iya. uh, semata-mata ujian, iya. Ustaz? Mohon maaf, nah. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Silakan. Uh, Ibu, uh, jadi semua yang berjalan di atas muka bumi ini, semua yang terjadi di alam semesta ini semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah takdir Allah Subhanahu wa taala dan kita wajib beriman bahwasanya semua yang terjadi di alam semesta ini tidak ada yang keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Wa ma tasyauna illa ayasha Allahu rabbul alamin." Ya, tidaklah kalian menghendaki sesuatu kecuali berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang terjadi di alam semesta ini kecuali berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena sebenarnya pembahasan takdir ingin ingin saya akhirkan tapi tidak mengapa saya singgung sedikit. Kita harus meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha hikmah. Allah Subhanahu wa taala itu maha adil. Semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala, semua keputusan Allah Subhanahu wa taala itu pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Allah Subhanahu wa taala terkadang menghendaki kebaikan dan terkadang Allah Subhanahu wa taala menetapkan suatu keburukan. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menetapkan suatu keburukan. Meskipun ada yang terjadi di muka bumi ini merupakan keburukan, itu juga di atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ada hikmah di balik itu. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Zaharul fasadu fil barri wal bahri" telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan. Bima kasabat aidinas akibat ulah tangan perbuatan manusia. Allah tidak Allah membuat kerusakan di atas di langit dan eh, di, di, di, di daratan dan di lautan. Padahal Allah tidak suka dengan kerusakan. Inna Allah la yuhibbul fasad. Dalam ayat yang lain Allah menjelaskan, dalam ayat yang lain Allah menjelaskan bahwasanya Allah tidak suka dengan kerusakan. Bahkan Allah mencela orang-orang berbuat kerusakan. Namun Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan menetapkan adanya kerusakan. Allah buat bencana alam, ya, baik di lautan maupun di daratan. Ada hikmah di balik itu. Allah menjelaskan, kerusakan-kerusakan yang Allah timbulkan di daratan di lautan itu apa? Akibat ulah perbuatan manusia sendiri. Akibat dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Apa hikmahnya? Liyudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Agar mereka merasakan sebagian ulah perbuatan mereka. Dampak negatif dari perbuatan maksiat mereka la'allahum yarji'un. Hikmahnya di sini agar mereka sadar, agar mereka kem kembali. Oleh karena itu terkadang Allah Subhanahu wa taala menetapkan suatu perkara yang buruk ya, namun ada di hikmah di balik itu yang terkadang kita ketahui dan terkadang kita tidak mengetahui. Oleh karena kita harus yakin seluruh yang terjadi di atas alam semesta ini tidak keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya ambil contoh untuk pendekatan, misalnya seorang ibu, seorang ibu yang melihat anaknya nakal, maka anaknya pun dia panggil, kemudian dia pukul, suruh belajar. Dia pukul sampai anaknya menangis. Tentunya kita tahu mukul anak itu nggak bagus. Namanya dipukul itu nggak bagus. Akan tetapi ada kebaikan di balik itu supaya anaknya nggak lebih nakal lagi, supaya anaknya belajar. Demikian juga tatkala Allah Subhanahu wa taala membuat kerusakan di daratan maupun di lautan untuk menegur umat manusia agar mereka sadar bahwasanya mereka telah berbuat terjerumus dalam kemaksiatan agar mereka segera kembali jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ahlu sunnah wal jamaah meyakini seluruh yang terjadi dalam semesta ini berdasarkan keputusan Allah Subhanahu wa taala dan dibalik keputusan Allah itu yang mungkin menurut kita buruk ada hikmah dibalik itu. Oleh karena itu, di antara yang terjadi di alam semesta ini apa yang terjadi berlaku terhadap kita kita terkena musibah. Semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita Allah memberikan kita kesenangan dan Allah juga memberikan kita musibah. Allah memberikan kita ujian. Apalagi di dunia ini tentunya penuh dengan ujian, penuh dengan musibah. Seorang yang hidup di dunia ini pasti terkena musibah. Bagaimanapun dia, ustadz atau bukan, orang tua atau anak muda, laki-laki atau perempuan pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan semakin beriman, semakin tinggi ujian akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Yubtala rajulu ala qadri imanihi." In kana fi imanihi salabatun zida fi balaihi, wa in kana fi imanihi riqqatun khufifa anhu. Kata Rasulullah SAW, seorang itu diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan keimanannya. Kalau tatkala diuji ternyata imannya ada kekokohan, tegar menghadapi ujian tersebut, maka Allah akan menambah ujiannya. Akan tetapi tatkala diuji oleh Allah Subhanahu wa taala imannya lemah, maka Allah akan mengurangi ujiannya. Apa yang musibah menimpa saya dan menimpa ibu, ya semuanya itu atas takdir Allah Subhanahu wa taala dan kita yakin di balik takdir Allah Subhanahu wa taala itu ada hikmah di balik takdir tersebut. Namun ingat, bukan berarti kita pasrah kemudian tidak berusaha untuk memperbaiki Tatkala apa yang terjadi pada kita, kalau menurut kita kurang baik, kita berusaha untuk perbaiki. Contohnya misalnya, hubungan kita dengan istri kita ternyata kurang baik, apalagi bertahun-tahun lamanya. Kita pasrah bahwasanya itu memang ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita berusaha, berusaha untuk perbaiki dengan cara menasihati suami kita ya. Kalau ternyata suami kita kejam ya, kita berusaha menasihati, menasihati dia dengan berbagai cara dia tidak menerima, maka kita adukan kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan berarti tatkala kita berdoa kepada Allah, ya Allah, tolong perbaiki suami saya, tolong jadikan suami saya suami yang soleh, berarti kita protes terhadap takdir. Enggak. Semuanya doa kita pun sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang terjadi pada kita dan usaha kita pun sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang menimpa ibu misalnya sehati berusaha untuk mencari jalan keluar apalagi sudah sampai lebih dari 10 tahun atau mungkin 20 tahun ibu merasakan kepedihan yang seperti ini. Ya. Nasihati suami atau minta tolong kepada seorang kiai atau seorang ustadz untuk menasihati suami ibu. Ya. Kalau memang tidak bisa, ya maka itu kembali kepada ibu. Itu kembali kepada ibu. Ibu yang bisa melihat maslahat yang kembali kepada ibu sendiri. Apakah maslahatnya kalau memang suami ibu kejam, suka nampar, suka mukul? Sesungguhnya boleh bagi seorang istri untuk minta pisah antara dia dengan suaminya. Tapi ingat, apakah kalau ibu pisah dengan suami ibu akan mendatangkan kemaslahatan terutama bagi anak-anak atau akan semakin parah? Yang menimbangnya adalah ibu, tentu ibu perlu bermusyawarah. Tapi itu jalan terakhir. Minta pisah antara suami istri itu adalah jalan yang terakhir. Kecuali kalau tidak ada jalan lain kecuali jalan itu baru ditempuh. Itu pun setelah menimbang antara maslahat dan dan mudarat. Karena seorang wanita boleh minta untuk Eh, dipisahkan dari suaminya kalau ternyata ternyata suaminya tidak menjalankan kewajiban-kewajibannya, apalagi sampai menampar dia, apalagi sering memukul dia, apalagi sampai disifati dengan sifat kejam. Akan tetapi saya ingatkan itulah jalan yang terakhir, kemudian tidak dilakukan kecuali setelah menimbang masalah dan mudarat yang akan timbul yang berkaitan dengan ibu sendiri, masalah yang berkaitan dengan anak-anak terutama. Ya. Jadi itu nasihat saya. Allah alam bisawab. Jadi eh, tetap berusaha untuk merubah kondisi ibu, berusaha untuk menasihati suami ibu. Wallahu alam bisawab. Baik Ustaz, untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan dari uh, pendengar kita di Tambun yang sudah masuk melalui telepon. Halo, Assalamualaikum Akhi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, nah silakan. Ya, Ustaz, mau nanya. Waalaikumsalam. Uh, apa eh, yang apa ah orang-orang melakukan bid'ah apakah termasuk orang yang mencirikan seorang munafik? Soalnya eh, seperti contoh, misalkan ada suatu masjid, kebetulan masjid itu uh, menjalankan manhaj dari sunnah wal jamaah. Ketika itu warga tidak uh, menerima sesuai dengan paham orang yang melakukan alibitah. Akhirnya dia melakukan tandingan, dia membuat uh, sebuah musolah. Nah, apakah orang yang ahli bid'ah ini termasuk juga orang-orang munafik atau sendiri munafik. Ya itu aja Tad. Syukran Tad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, bid'ah itu bertingkat-tingkat. Memang benar eh, perkataan salah bahwasanya al bid'atu ahabu ila Allah minal ma'siyah. Bahwasanya bid'ah itu lebih eh, eh al bid'atu ahabu ila syaitan minal ma'siyah bahwasanya bid'ah eh, itu lebih disukai oleh setan daripada kemaksiatan. Kenapa? Karena pelaku bid'ah itu sulit untuk bertobat karena dia merasa di atas kebenaran. Makanya lebih disukai oleh setan. Adapun maksiat, orang yang melakukan kemaksiatan, kebanyakan orang yang terjerumus dalam kemaksiatan, dia mengetahui bahwasanya dia e, bersalah. Akan tetapi tidak semua bid'ah lebih parah daripada kemaksiatan, ya. Jenis bid'ah, jenis bid'ah, ya itu memang lebih parah daripada jenis maksiat. Kalau seandainya ada bid'ah ada maksiat, kalau kita ukur timbangannya sama-sama satu kilo, maka yang lebih disukai oleh setan adalah bid'ah. Kenapa? Karena orang yang pelaku bid'ah tidak akan bertobat kalau seandainya ditimbang sama-sama sekilo. Tapi kalau timbangannya berbeda, maka tentunya maksiat lebih parah daripada bid'ah. Contohnya bid'ah, e, misalnya pikir berjamaah itu bid'ah. Tapi lebih berat orang yang berzina. Zina maksiat, tapi lebih parah di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang melakukan zikir berjamaah. Oleh karena itu ikhwani fil azani Allah ya, bid'ah itu pun bertingkat-tingkat. Kita mensikapi pelaku bid'ah pun bertingkat-tingkat sebagaimana bid'ah yang mereka munculkan. Ada bid'ah yang sederhana, ada yang bid'ah yang tengah-tengah, bahkan ada bid'ah yang parah sampai pada tingkat kekufuran. Contohnya bid'ah yang dilakukan oleh Ibnu Arabi yang mengatakan bahwasanya dia telah bersatu dengan Tuhan. Sebagian dalam bukunya Fususul Hikam, bukunya Fusul Hikam dan saya punya buku tersebut. Di situ dia menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersatu dengan alam. Bahkan dia mengatakan bahwasanya Firaun itu mati dalam keadaan Islam karena Firaun mengatakan ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Kata Ibnu Arabi, Firaun benar karena memang dalam diri Firaun ada Allah Subhanahu wa taala. Ini bid'ah yang sangat berbahaya. Bid'ah sampai pada tingkat apa? uh, akidah wahdatul wujud dalam bahasa kita manunggaling kaulogusti gusti. Ini bid'ah, tetapi pada sampai tingkat kekufuran. Kalau orang-orang pelaku bid'ah seperti ini itu orang-orang munafik. Bid'ah yang sampai derajat kekufuran kita katakan mereka orang-orang munafik, orang-orang kafir. Tapi bid'ah yang di bawah daripada itu, maka tidak boleh kita mengatakan pelaku bid'ah munafik, tidak boleh. Tergantung bid'ah yang dilakukan. Ya. Kalau seorang bersikeras di atas bid'ahnya, ya. namun bid'ahnya tidak begitu tidak berbahaya semua bid'ah bahaya tapi bahayanya tidak begitu besar seperti bid'ah yang sampai pada derajat kufuran maka tidak boleh kita mengatakan dia munafik ya. apalagi kita meyakini munafik tersebut munafik iktiqat, yaitu munafik yang uh, sampai pada derajat kekufuran kita hanya boleh mengatakan munafik kepada pelaku bid'ah yaitu pelaku bid'ah yang bid'ahnya sampai pada derajat kekufuran adapun bid'ah yang di bawah dari itu tidak kita katakan pelakunya adalah munafik kita lakukan dengan ya, kita datangi dia kita menjelaskan dengan sebaik-baiknya dengan cara yang selembut-lembutnya ya dengan cara yang selembut-lembutnya kata Allah Subhanahu wa taala ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan kata Allah Subhanahu wa taala wajadilhum dan jidalah debatlah mereka yaitu debatlah orang-orang yang menyimpang pelaku maksiat pelaku bid'ah billati hiya ahsan dengan cara yang terbaik Tatkala kita mendebati ahlul bid'ah pun dengan cara yang terbaik. Allah tidak mengatakan debatlah ahlul bid'ah, debatlah pelaku maksiat dengan cara yang baik. Allah tidak mengatakan yang demikian, tapi Allah mengatakan debatlah mereka dengan cara yang terbaik. Oleh karena terkadang uh, seorang ahlul bid'ah keras terhadap bid'ahnya, terkadang karena kesalahan dia sendiri, karena karena hawa nafsu yang ada pada diri ahlu bidah tersebut, terkadang kembali kepada ahlu sunnah yang mungkin tatkala cara berdialog dengan cara yang kasar, sehingga akhirnya orang tersebut berpaling dari sunnah semakin jauh. Oleh karena itu ingat kata Ali radhiyallahu taala anhu, sunnah sabima bima arifun Sampaikanlah kepada manusia sesuai dengan akar, sesuai dengan kadar uh, otak mereka. Aturiduna ayyukadziballahu wa rasuluh? Apakah kau berkehendak Allah dan Rasulnya didustakan? Allah alam bisawab. Tayyib Ustaz. Selanjutnya kita angkat pertanyaan ada Al-Akh Abu Adnan yang e, berada di Cikarang sudah masuk di 8236543. Assalamualaikum, Akhi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan Akhi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Akhi. Uh, Ustaz, anak mau nanya uh, tentang masalah kebaikan dan keburukan terutama dalam kesehatan, Ustaz. Kalau kita lihat dari segi ya. manfaat, tentang masalah imunisasi ya itu mungkin manfaatnya besar dalam kehidupan yeah. yang kita rasakan ini. Terus kalau dilihat dari segi hmm. kacamata agama itu bagaimana Ustadz antara, antara hmm. kehalalan dan keharamannya gitu. Padahal kan ini eh, saat hmm. ini menurut para pakar itu bahwa imunisasi itu merupakan salah satu yang saat Halo? ini memang dibutuhkan. Eh, bagaimana saat itu Ustadz? Eh, pertanyaannya ini pertanyaan yang sangat sulit. Cuma saya cuma mengasih kaidah bahwasanya uh, melihat sesuatu hukumnya haram atau tidak, kita kembali kepada syariat. Karena terkadang memang ada perkara yang haram namun memiliki faedah-faedah yang sangat banyak. Sebagaimana kita tahu bahwasanya khamar dan perjudian diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan tetapi memiliki faedah-faedah tatkala Allah berfirman yas'alunaka 'anil khamri wal maisir kul fihi ma ismun kabir wa manafi'ul linnas tatkala mereka bertanya kepada engkau tentang uh, khamar bir dan perundian maka katakanlah bahwasanya pada keduanya ada isim dosa yang besar wa manafi'ul linnas dan pada keduanya ada manfaat-manfaat bagi manusia oleh karena itu bahkan banyak perkara-perkara yang haram yang manfaatnya besar ya kalau ditinjau dari sisi duniawi contohnya seperti dukun dukun itu ya ada manfaatnya Betapa banyak orang yang ke dokter bolak-balik tidak sembuh, ternyata ke dukun bisa bisa sembuh. Tentunya dia dengan menggunakan bantuan jin. Dan ini banyak terjadi. Oleh karena itu Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwasanya di dunia ini tidak ada yang maslahatnya yang maslahatnya 100% itu hanya di akhirat, di surga. Sebagaimana di dunia ini tidak ada yang mudorotnya 100%. Yang mudorotnya 100% cuma di neraka. Bahkan iblis pun meskipun dia ada mudorotnya, dia juga ada faedahnya Ada faedah sebagaimana dijelaskan, Allah akan kita jelaskan tatkala kita membahas masalah takdir ya. Demikian juga dukun, dukun juga ada faedahnya. Makanya banyak orang yang datang ke dukun ya. Banyak orang datang uh, ke dukun namun di sana ada mudaratnya. Oleh karena itu mengenai menghukumi sesuatu masalah haram atau tidak ya, selain ditinjau dari maslahat dan mudarat, yang paling lagi ditinjau dari e, sisi syariat. Bisa jadi sekarang ada suatu penyakit misalnya yang tidak bisa disembuhkan kecuali dengan salah satu anggota dari bagian tubuh babi misalnya. Ternyata dari sisi Eh, manfaat, benar ada manfaatnya kalau kita menggunakan daging babi misalnya untuk berobat. Ternyata kalau kita tinjau dari syariat bahwasanya daging babi itu hukumnya hukumnya haram. Maka dalam hal ini kita mendahulukan syariat daripada tinjau apa timbangan duniawi, ya. Adapun masalah imunisasi, wallah alam bisawab, saya sendiri tidak tidak mengetahui jelas bagaimana pendapat para ulama ya apakah ada yang mengharamkan, ada yang menghalalkan? Terus terang saya belum belum baca masalah ini. wallah alam bisawab saya hanya kasih kaidah bahwasanya dalam masalah masalah seperti ini tinjauan syariat didahulukan daripada tinjauan duniawi. Meskipun menurut kita manfaatnya lebih besar, tapi kalau ternyata terbuat dari perkara yang najis atau terbuat dari perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hukumnya menjadi menjadi haram meskipun ada man manfaatnya. Nah. wallah alam bisawab. Tapi Ustaz, selanjutnya kami angkat dari pertanyaan pesan singkat yang sudah begitu banyak masuk Ustaz. Untuk yang pertama dari saudara Wahid di Pulau Jahe, Ustaz di dalam hadis Jibril tadi ada kalimat Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Bagaimanakah cara menggabungkan dengan hadis yang melarang mensejajarkan Allah Subhanahu wa taala dengan Rasulullah SAW dengan penggunaan kata dan atau wa? Apakah hal ini bertentangan Ustaz? Mohon penjelasannya. Uh, jadi dalam masalah ini, dalam masalah masalah syariat, syariat agama, maka boleh dikatakan Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Karena agama yang sampai kepada kita tentunya tidak sampai kepada kita kecuali melalui jalan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Otomatis dalam masalah ini Muhammad mengetahui sebagaimana Allah mengetahui karena Allah telah memberitahukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah agama atau dalam masalah dalam masalah agama. Adapun masalah dunia belum tentu, apalagi masalah masa depan. Nabi Muhammad SAW tidak tahu hal yang yang gaib. Tapi kalau masalah agama, maka boleh kita mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih e, mengetahui. Ya. Tentunya kalimat ini pun tidak berarti mensejajarkan antara Allah dan Nabi Muhammad SAW. Ya, tidak berarti mensejajarkan antara Allah dan Nabi Muhammad SAW. Pertama, kalimat ini hanya berkaitan dengan masalah agama. Yang tentu saja saya katakan tadi, masalah agama itu semuanya tidak sampai kepada kita kecuali melalui jalan Nabi Muhammad SAW. Makanya dalam seluruh masalah agama Rasulullah SAW pasti tahu, pasti tahu. Dan dan itu diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perkataan kita Allah dan Rasulnya lebih mengetahui daripada saya, ya. Bukan berarti Allah dan Rasulnya Allah dan Rasul sama-sama tinggi ilmunya. Sama-sama derajat ilmunya. Contohnya misalnya, ada orang bertanya kepada saya, Firanda, apa hukumnya ini? Saya katakan, uh, Syekh bin Bas dan misalnya salah seorang ustadz Indonesia, misalnya Ustadz Yazid atau Ustadz Abdul Hakim Abdad atau Ustadz Abu Nida lebih mengerti daripada saya. Misalnya saya mengatakan demikian. Saya mengatakan Syekh bin Bas dan Ustadz Abu Nida lebih mengerti daripada saya. Dan memang benar. Ustadz Abu Nida lebih mengerti daripada saya dan Syekh bin Bas juga lebih mengetahui daripada saya. Namun tidak melazimkan Syekh bin Bas ilmunya sama dengan Ustaz Abu Nida. Allah alam bisawab. Jadi dari, dari dua sebab ini maka boleh kita mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui terutama dalam masalah agama. Allah alam bisawab. Taib Ustaz masih ada waktu ya untuk satu pertanyaan berikutnya Ustaz. Silakan, silakan. Taib. Uh, pertanyaan dari uh, pertanyaan dari uh, saudara Taib dari seorang hamba Allah tak. Jadi Eh, malam hari ini Ustaz, uh, saya pernah melakukan sebuah dosa besar yang sampai sekarang saya merasa takut dan merasa sedih jika mengingat dosa tersebut Ustaz. Dan uh, rasa takut itu karena uh, saya khawatir dosa tersebut tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena saya merasakan bahwa ibadah saya belum maksimal demikian Ustaz. Mohon nasihat dan penjelasannya. Uh, wahai hamba Allah yang telah melakukan kemaksiatan ya. Kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang telah kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur." Yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui khianat yang dilakukan oleh mata kita. Apa yang dipandang oleh mata kita, ya. Lirikan mata kita, semuanya diketahui Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tukhfis sudur. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang disembunyikan oleh hati kita. Apa yang kita sembunyikan dalam hati kita diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pula dengan gerak-gerik kita, bagaimana dengan tangan kita, bagaimana dengan kaki kita, bagaimana dengan tubuh kita, bagaimana dengan kemaluan kita. Semuanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Dan semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang luput dari pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang akan menyidang kita adalah zat yang maha mengetahui segala sesuatu dan zat yang maha adil. Bukankah Allah mengatakan yaumatu belas sarair, hari di mana rahasia-rahasia akan terbongkar semuanya. Oleh karena itu hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita senantiasa melakukan kemaksiatan kemudian akhirnya kita meninggal dalam keadaan suul khatimah. Dalam keadaan buruk dan akhirnya kita pun terjerumus dalam api neraka. Namun ingatlah ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala meskipun Allah Subhanahu wa taala syadidul iqab Allah Subhanahu wa taala sangat pedih hukumannya Allah juga Ghafurur Rahim Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyayangi hambanya lebih daripada kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Makanya dalam satu hadis kala Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, "Atarawna anna hadhihi tawridatun waladaha fin nar?" Apakah engkau akan para sahabatku, engkau menyangka wanita ini seorang ibu akan melemparkan anaknya ke api? Para sahabat mengatakan tidak. Kata Rasulullah SAW, Lallahu arham. Sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala lebih sayang kepada hambanya daripada kasih sayang ibu ini kepada anaknya. Ibu kita sayang kepada kita sangat luar biasa. Ibu kita rela berkorban untuk melakukan segalanya demi kita. Rela untuk tidur, tidak tidur, rela untuk begadang, rela untuk lapar. Agar menghidupkan kita anaknya. Kasih sayangnya luar biasa, tidak bisa kita ukur. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allahu arham." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada hambanya daripada kasih sayang ibu kepada anaknya. Oleh karena kita harus yakin, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Tawabur Rahim, Maha penerima taubat. Bagi hambanya yang benar-benar bertobat dan berniat tidak akan kembali lagi kepada kemaksiatan tadi. Jangan sampai dia bertobat kemudian cuma tobat sambal, kembali lagi kepada kemaksiatan yang dia lakukan tatkala dia bertobat, benar-benar dia berniat bahwasanya dia akan meninggalkan kemaksiatan tersebut dan tidak akan mengulanginya. Saya ajak para pendengar sekarang untuk merenungkan sebuah ayat yang sangat ya menyentuh di mana Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang orang-orang kafir. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina fatanul mu'mina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam lahum adzabul hariq." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya orang-orang yang telah memfitnah kaum mukminin. Itu tentang kisah Ashabul Ukhdud, yaitu orang-orang kafir yang telah membakar kaum mukminin di Khandaq, di Ukhdud, di Parit. Bayangkan, kesalahan mereka sangat parah. Mereka membakar orang-orang yang beriman. Setiap orang beriman mereka bakar. Baik laki-laki maupun perempuan. Falatul mu'minin wal mu'minat. Dosa yang sangat besar. Membunuh kaum mukminin, membunuh kaum mukminat, dibakar. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma lam yatubu." Kemudian mereka tidak bertobat. Falahum azabu jahannam walahum azabul harik. Bagi mereka azab jahannam dan bagi mereka azab yang membakar. Allah masih kasih kesempatan kepada orang seperti ini. Makanya Allah mengatakan sungguhnya orang-orang yang telah membakar kaum minin dan telah membakar kaum mukminat, summa lam yatubu, kemudian dia tidak bertobat. Berarti kita pahami apa? Seandainya dia dia bertobat, seandainya mereka bertobat setelah membakar kaum mukminin, setelah membakar kaum mukminat, membakar kaum muslimin, kemudian dia bertobat maka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat gembira jika ada seorang hambanya yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, absyir ya, kita kabarkan gembira kepada hamba Allah ini agar yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menerima tobatnya. Yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha penerima tobat. Allah telah menjanjikan demikian. Hendaknya dia bangun malam kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal min mustaghfirin faghfirullah kata, kata Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam yang terakhir. Apakah ada seorang hamba yang beristighfar minta ampun kemudian aku ampuni dosa-dosanya? Saya nasihati kepada dia untuk selalu bangun malam, ya. Cari muka di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan penyesalan dia, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saya Allah akan mengampuni dosa-dosanya sebesar apapun dosa-dosanya. Wallahu alam bisawab. Tayyib Ustaz, semoga bermanfaat untuk uh, hamba Allah yang bertanya dan untuk kita semua. Kita angkat untuk selanjutnya dari uh, Ibu Khadijah di Kelapa Gading yang sudah menunggu. Kami persilakan. Halo, Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan Ibu. Uh, eh, Ustaz, pertanyaan saya ini. Tadi kan mengenai imunisasi ya yang mengandung babi itu Pak Ustaz ya. Tapi uh, yang dipertanyakan ini apakah kalau misalnya babi itu hanya dipegang saja uh, apakah itu uh, haram atau hanya uh, apa hanya najis aja gitu Pak Iya. Gitu. cukup Nah, ini uh, pertanyaan saya maksudnya uh, bagaimanakah uh, apa tanda-tandanya kalau tobat kita sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Iya. Ya. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tay Ustaz, halo. Halo Ustaz. coba diulang pertanyaannya. Iya, ya, mengenai Tolong pertanyaan diulang. Tayyib Ustaz. Mengenai pertanyaan pertama, eh, pertanyaan pertama mengenai daging babi ataupun eh, babi itu sendiri apabila kita pegang bagaimana hukumnya? Apakah hanya najis saja atau bagaimana Ustaz? Iya, ya. Yang kedua? Eh, yang kedua mengenai tanda-tanda diterimanya taubat itu mungkin eh, perlu dijelaskan kembali silahkan. Oh ya. E, mengenai daging babi, apakah dia najis aini seluruh badannya atau tidak? yang rajih bahwasanya babi itu najis seluruhnya ya. ya. Badannya semuanya najis. Semua dari anggota tubuh dari daging babi itu semuanya najis. Kalau kita sentuh maka tinggal kita cuci. Kalau kita sentuh daging babi, kita tinggal tinggal mencucinya ya. Jadi mudah, tinggal dicuci saja ya. Tidak perlu dengan menggunakan pasir sebanyak, tidak perlu dicuci sebanyak tujuh kali sebagaimana mencuci e, najis yang dari anjing. Tapi cukup dicuci kemudian selesai. Karena dasar babi itu najis. Adapun pertanyaan kedua tentang tanda-tanda orang yang diterima tobatnya, yaitu bahwasanya tanda-tanda yang paling jelas bahwasanya kondisinya lebih baik daripada sebelumnya. Yang pertama yaitu dia e, meninggalkan kemaksiatan tersebut, kemudian kondisinya lebih baik daripada e, sebelumnya. Adapun kalau setelah dia bertobat ternyata maksiatnya bertambah lagi, ya, maka kita khawatir tobat yang dulu itu tidak diterima. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan falam mazagu azagallahu qulubahum. Tatkala mereka berpaling, maka Allah pun memalingkan hati-hati mereka. Jadi seorang yang melakukan kemaksiatan akan mendatangkan kemaksiatan yang lain dan seorang yang melakukan kebaikan akan mendatangkan kebaikan yang lain. Oleh karena itu, kalau kita terus melakukan kebaikan, insya Allah Allah akan bukan pintu-pintu kebaikan yang lain. Di antara pintu kebaikan yang sangat besar adalah tobat. Di antara pintu kebaikan yang sangat besar adalah taubat. Taubat itu pahalanya besarnya sangat luar biasa karena sangat membuat Allah bergembira. Allah sangat senang kalau ada hambanya yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara ciri-ciri diterimanya tobat kondisi seorang lebih baik daripada sebelumnya. Namun ingat uh, para pendengar yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, namanya manusia pasti terjerumus dalam ke, dalam kesalahan, pasti melakukan kemaksiatan. Manusia siapa saja pasti terjerumus dalam kemaksiatan. Akan tetapi manusia yang berbahagia yaitu idza adnaba istighfar. Kalau dia bermaksiat, dia segera beristighfar, segera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berisrar, tidak terus-terusan dalam maksiat tersebut. Segera ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera ingat bahwasanya hidup ini hanya sementara dan semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara perkara yang memudahkan kita untuk mudah untuk bertobat dan meninggalkan kemaksiatan yang sering kita lakukan, kita bergaul dengan orang-orang soleh. Ya, kalau kita punya majelis majelis yang bisa mengantarkan kita kepada kemaksiatan, tinggal majelis tersebut. Kalau kita punya teman-teman yang bisa mendorong kita ke dalam kemaksiatan, tinggalkan teman-teman kita, cari teman-teman yang baru yang lebih baik yang bisa menasihati kita. Ya, e, pertanyaan dari pendengar kita. Ustadz mohon penjelasannya apakah yang dimaksud dengan irodah kauniyah dan irodah syariah demikian. Uh, ini pertanyaan yang panjang tapi tidak mengapa. Jawabannya panjang tapi kita jelaskan ya. Ada irodah nama. Jadi irodah artinya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan takdir. Iroda itu artinya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada namanya iroda kauniyah, ada namanya iroda syariah. Iroda kauniyah yaitu iroda yang berkaitan dengan apa yang terjadi di atas muka bumi ini. Iroda syariah yaitu yang berkaitan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ada perbedaan antara iroda kauniyah dengan iroda syariah. Iroda syariah itu pasti disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena semua syariat Allah itu pasti disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun iradah kauniyah yaitu apa yang terjadi di kaun ini, apa yang terjadi di alam semesta ini. Ada yang disukai oleh Allah dan ada yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sini kita ketahui bahwasanya tidak semua kehendak Allah itu disukai oleh Allah. Tidak semua kehendak Allah itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun iradah syariah yang berkaitan dengan syariat Allah contohnya, Allah menghendaki seluruh hambanya beriman. Allah menghendaki Eh, kita sholat. Allah menghendaki kita menjalankan syariat-syariat Allah. Ini semua kehendak yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun apa namanya? tidak mesti terjadi. Buktinya ada orang yang kafir. Buktinya ada orang yang tidak tidak sholat. Buktinya banyak orang terjerumus dalam kemaksiatan. Adapun eroda kauniyah pasti terjadi dan belum tentu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang terjadi di alam semesta ini adalah eroda kauniyah ya. Ini insya Allah akan panjang, lebih panjang lebar lagi kalau kita akan bahas tentang masalah takdir ya kita akan jelaskan tentang firqah yang nama jabriyah dan firqah yang namanya qadariyah Allah pada pertemuan-pertemuan berikutnya tatkala kita menjelaskan isi dari hadis Jibril ini Allah alam bisawab uh, eh, mungkin demikian saja yang bisa Anda sampaikan insyaallah uh, kita lanjutkan pada pekan depan kurang lebihnya Anda mohon maaf ya uh, wabillahi taufiq hidayah semoga Allah maafkan kita semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh